Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. <clears throat> Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimah jamaah salat maghrib Masjid Pakung Raya rahimani wa rahimakumullah kembali kita lanjutkan pelajaran tentang adab bertutur kata dan berbicara dalam Islam dari buku ada Takhatab karya Mustafa Al-Adawi hafizahullahu taala. Maka adab selanjutnya <clears throat> Ya, maka adab selanjutnya adalah falyaj'al al-abdu dzikrallah azza wa jalla ala lisanihi ala dawam. Maka hendaklah seorang hamba menjadikan aktivitas menyebut nama Allah itu meluncur dari lisannya ala dawam dalam setiap kesempatan atau terus menerus. mm <clears throat> Maka di antaranya adalah ya, menihtaja ila kalimatin ya, jazakallah khairan fa'atiha lahu maka siapa yang membutuhkan kepada kata-kata jazakallah khairan maka berikanlah ya, kata-kata tersebut kepadanya <clears throat> maka ketika kita ada orang yang berbuat baik kepada kita maka kita doakan agar Allah membalas kebaikannya dengan balasan yang lebih baik manihtaja ila kamatin afallahu ank ya. ya, maaf sebelumnya ada paragraf yang belum kita baca. Ini masih di poin sebelumnya adalah Zakir al-khusum billah wa bi adabi wa bi taubah ilaihi. Ingatkan kepada lawan lawan debat dengan Allah Subhanahu wa taala dan azabnya dan kerasnya azab Allah dan untuk bertobat kepadanya. <clears throat> Wamindalika maka di antara contohnya dan dalilnya adalah hadis yang diatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiallahu anha. Aisyah bercerita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar suara orang bertengkar. <clears throat> Bilbab di dekat pintu rumah Nabi. Yang dua orang tersebut sangat keras suaranya. Wa idza dan tiba-tiba salah satunya yastaudi'u wal akhar yastarfiquhu fi syai'in. Maka e, <clears throat> salah satu kemudian minta untuk kemudian diakhiri e, al-akhar uh, wayas eh, dia minta untuk kemudian diakhiri pada yang lain wayastarfiquhu fi syai'in dan minta agar bersikap lembut yastarfiquhu ayat lubu minhu arifqa memintanya untuk lembut tentang satu hal ya maka setelah dua orang tersebut berdebat panas akhirnya salah satunya mengalah dan meminta pada lawan debatnya lawan ributnya untuk bersikap lembut, bersikap baik. Dan untuk kemudian meminta untuk ya, mengalah. Maka orang yang dimintai mengatakan wallahi la af'alu. Demi Allah aku tidak akan melakukannya. Ya, maka akhirnya salah satu mengalah dan meminta kepada lawan ributnya supaya memaafkan dan supaya berbuat baik namun dia mengatakan demi Allah saya tidak akan melakukannya demi Allah saya tidak akan berbuat baik maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar dari rumah menemui keduanya dan mengatakan Aina al mutaali ala Allah la yaf'alu al ma'rufa Siapakah itu orang yang berani bersumpah atas nama Allah bahasanya dia tidak akan berbuat baik. Qal maka orang tersebut mengatakan ana ya Rasulullah. Maka kemudian orang tersebut e, mengatakan saya wahai Rasulullah. Maka kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan e, falahu ai dzalika ahabbu ya. maka itu baginya dalika ahabu itu yang lebih dia sukai maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian mencela orang tersebut yang bersumpah demi Allah Subhanahu wa taala kalau dia tidak akan melakukan kebaikan. Kemudian uh, adab selanjutnya adalah hendaknya seorang hamba itu menjadikan mengingat Allah Subhanahu wa taala itu terus menerus meluncur dari lisannya. Maka orang yang memerlukan yang perlu mendapatkan ucapan jazakallah khairan, berikanlah ucapan jazakallah khairan kepadanya. Dan siapakah orang yang perlu mendapatkan ucapan ini adalah orang yang berbuat baik kepada kita karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man sona ilaikum ma'rufan fakafiuhu." Ya, barang siapa yang ada orang yang berbuat baik kepadanya, maka balaslah kebaikannya dengan kebaikan. Balaslah hadiahnya dengan hadiah, balasan eh, balaslah kiriman makanannya dengan kiriman makanan dan yang lain. Ya. Dan jika seorang itu tidak bisa memberikan balasan, maka hendaknya Nabi perintahkan di hadis yang lain hendaklah menyanjungnya, memujinya, berterima kasih kepadanya. Dan Nabi sampaikan bahasanya sebaik-baik sanjungan dan sebaik-baik ucapan terima kasih adalah mendoakannya agar Allah memberikan balasan yang lebih baik untuknya. Dan siapa yang perlu mendapatkan supaya dan siapa yang perlu mendapatkan kalimat afallahu angka semoga Allah memaafkanmu maka berikanlah kalimat tersebut kepadanya itulah orang yang zalim dan menyakiti kemudian datang minta maaf ya, maka maafkanlah dia dan ya, kita katakan afallahu angka semoga juga Allah Subhanahu wa taala saya sudah memaafkan kesalahanmu dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosamu dan siapa yang perlu untuk diingatkan dengan nama Allah maka ingatkanlah dia dengan nama Allah dan siapa yang perlu kemudian kita berikan padanya kata-kata barakallahu fiik semoga Allah memberkahimu maka ucapkanlah kepadanya barakallahu fika semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahimu dan di antara orang yang perlu mendapatkan uh, kalimat ini ya adalah ketika kita melihat sesuatu yang menakjubkan ada pada seseorang ada pada satu anak ya, ya, kemudian kita lihat dia ya, cakep anak yang cakep dan sebagainya maka supaya kemudian pandangan mata kita itu tidak berdampak buruk padanya maka kita perlu mengucapkan barakallahu fika atau kemudian eh, dan secara umum tidak hanya khusus pada anak-anak namun berlaku untuk semua orang yang kita lihat dan kita takjub dengan orang tersebut kagum dalam makna yang positif takjub terkagum karena hal-hal yang menarik dan indah ada pada dirinya maka kita dianjurkan untuk mendoakan keberkahan ya. demikian juga eh, doa keberkahan kita berikan kepada orang yang baru saja menikah ya. maka kita doakan agar Allah Subhanahu wa taala melimpahkan barokahnya kepadanya. Demikian juga ketika ada <clears throat> bayi atau kanak-kanak yang bersin, ya, maka di, ya, di antara hal yang baik dilakukan adalah orang dewasa yang ada di dekat kanak-kanak tersebut ya, mengucapkan kalimat buriktum, ya, semoga engkau diberkahi Tak seandainya barakallahu fiq juga tidak masalah e, sebagaimana demikian yang disampaikan oleh demikian yang disampaikan oleh Al Hasan Al Basri. Ya, maka ketika orang, orang dewasa bersin maka dia dituntunkan untuk mengucapkan alhamdulillah dan eh, yang mendengarkan dan mengucapkan uh, yarhamukallah kemudian dia membalas eh, uh, barakallah kemudian yahtikumullah yuslih balakum Adapun jika ada anak-anak yang bersin, bayi atau kanak-kanak ya, yang belum bisa berbicara, dia, dia bersin, ya, maka orang dewasa yang ada di sampingnya, kata Hasan Al Basri hendaknya mendoakan keberkahan untuk anak tersebut. Ya, Meskipun kita katakan ini perkataan tabi'in dan perkataan tabi'in itu bukan dalil. Ya, perkataan tabi'in itu bukan dalil, dalil Quran dan sunnah. Ya, demikian juga paling benar adalah ya, perkataan sahabat yang tidak diperselisihkan oleh tidak ada sahabat yang lain yang majlisihinya. Namun yang jelas ya perkataan tabi'in ya, dan pendapat tabi'in lebih baik daripada ide kreatif kita. Ya itu yang jelas lebih baik daripada ide kreatif kita ya, sebagian dari atau banyak orang ketika bayi bersin atau kanak-kanak bersin maka orang dewasa kemudian mewakilinya untuk mengucapkan alhamdulillah ya, bayinya bersin malah yang alhamdulillah ibunya nah, alhamdulillah ya, nah, itu malah bapaknya nah, itu uh, ide kreatif ya, sebagian orang mewakili eh, anaknya untuk bersin. Kita katakan meskipun perkataan Hasan Al Basri itu bukan dalil, eh, namun eh, pendapat beliau lebih baik daripada pendapat kita. Nah, eh, pendapat beliau lebih afdol daripada pendapat kita. Maka oleh karena itu ya, kita tadi sampaikan ya di, satu hal yang baik satu hal yang baik ketika ada bayi bersin atau kanak-kanak yang belum bisa berbicara bersin, kita doakan dengan doa keberkahan. Kalau teks dari Al Hasan Al Basri, ucapkanlah buriktum, semoga engkau diberkahi. <coughs> Seandainya berkolofik, maka tidak masalah. Kemudian jika kemudian Anda marah dan emosi, maka katakanlah sebagaimana yang Nabi ajarkan a'udzubillahi dan ketika anda masuk rumah maka sebelah nama Allah azza wajal ucapkanlah bismillah dan ucapkanlah salam kepada keluargamu ya ucapkanlah salam ketika masuk rumah dan dan dianjurkan untuk tidak membuat kaget ya, dianjurkan untuk tidak membuat kaget orang yang ada dalam rumah ya, dengan tiba-tiba suaminya datang atau uh, kemudian ayahnya datang dan mereka kaget karenanya oleh karena itu maka dianjurkan untuk memberikan e, melakukan perbuatan-perbuatan yang e, menunjukkan kalau Eh, si suami atau si bapak ini pulang ya, tidak dikagetkan dengan meskipun terkadang ucapan salam ya, terkadang bisa membuat kaget oleh karena itu sahabat Nabi Abdullah ibnu Mas'ud radhiallahu taala anhu ketika beliau pulang ke rumahnya eh, di depan pintu rumah di halaman rumah beliau sudah dehem-dehem padahal tidak perlu dehem <clears throat> iya. itu perbuatan sahabat ibnu Mas'ud yeah di teras rumahnya dia dem bolak-balik ya. terus setelah itu kemudian dia buka pintu sambil mengucapkan salam ya. buka pintu kemudian mengucapkan salam assalamualaikum ya, namun di teras sudah dem bolak-balik padahal tidak perlu dem ya, cuma ikhbaran mengkabarkan pada istrinya eh, bahasanya dia sudah pulang ya, sehingga istrinya tidak kaget, tiba-tiba dikagetkan dengan suara pintu terbuka atau dikagetkan dengan ucapan salam, maka sudah dikasih mukaddimah terlebih dahulu. Ya wa idza akalta dan jika Anda makan, maka sebutlah nama Allah Subhanahu wa taala, demikian juga ketika Anda minum, sebelah nama Allah terlebih dahulu. Ketika Anda selesai dari makan dan minum, ucapkanlah Alhamdulillah atau kalimat yang lebih lengkap yang Nabi ajarkan. Ketika kemudian melihat nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada Anda, maka ucapkanlah masa Allah la quwata illa billah sebagaimana yang Allah ajarkan di surat Al-Kahfi. Ya, ketika seorang itu masuk kebun dan terkagum dengan kebunnya sendiri, betapa lebatnya buah-buahannya, betapa suburnya, maka katakanlah Masya Allah la quwata illa billah. Dan aksir min kali Allahul Musta'an, perbanyaklah mengucapkan Allahul Musta'an ya, kepada Allah, kita meminta tolong. Dan ketika anda terkagum-kagum ya, dengan sesuatu, maka ucapkanlah tasbih subhanallah dan katakanlah la ilaha illallah ketika Anda kaget. Ya, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam ketika tiba-tiba di tengah malam beliau bangun kaget ya, maka kemudian e, beliau mengucapkan la ilaha illallah. Ya, beliau terbangun tiba-tiba kaget karena uh, mendapatkan kemudian berita atau mendapatkan informasi ya, turunnya bencana. Maka beliau bangun dari tidurnya sambil dalam keadaan kaget dan beliau respon dengan mengucapkan la ilaha illallah. Maka kabir imdal sar dan eh, ucapkanlah Allahu Akbar ketika melihat sesuatu yang menyenangkan dan membahagiakan. Dan banyak-banyaklah mengucapkan hasbi Allah wa ni'mal wakil ketika Anda khawatir dengan sekelompok orang atau Anda ditakut-takuti dengan perbuatan bahaya dan keburukan yang akan dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang. Karena ucapan inilah ucapan yang diucapkan oleh Nabi Ibrahim Ali ketika hendak dilemparkan ke dalam api. Demikian juga inilah yang diucapkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau ditakut-takuti dengan pasukan musuh. Dan mintalah kepada Allah agar Allah membantu Anda untuk mengingatnya, bersyukur atas nikmat-nikmatnya dan beribadah yang berkualitas kepadanya. Wadakir Anas bimisli ahadil ahadis. Dan sering-seringlah mengingatkan orang lain dengan semisal hadis-hadis berikut ini. Semisal hadis, Wallahu fi aunil abdi, maka al-abdu fi auni akhihi. Ya. Ketika kita meminta tolong, mengajukan proposal dan sebagainya, ya, maka ingatkanlah dia dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam boleh jadi nggak ingat ya. boleh jadi uh, nggak ngeh lupa padahal apal arba'in nawawiyah nah Ya, maka ingatkanlah dengan hadis Nabi saw. Alaihi Wasallam, "Wallahu fi aunil abdi" dan Allah itu akan senantiasa menolong seorang hamba. Maka al abdu fi auni akhihi ketika seorang hamba itu menolong saudaranya sesama muslim. Demikian juga hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Mata ahadun lillah illa rafa'ahu." Tidaklah seorang itu tawadu karena Allah Subhanahu wa taala kecuali akan Allah tinggikan. Maka dan ini adalah potongan dari satu hadis di catatan kaki diatkanlah Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengatakan, "Ma naqasat sadaqatun min malin." Sedekah itu tidaklah mengurangi harta. Wa mazadallahu abdan bi illa izzan. Dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala memberikan tambahan kepada seorang hamba karena dia mau memaafkan kecuali Allah akan membuat dia tambah mulia. Wa matawadu ahadun lillah illa rafa'ahullah. Dan tidaklah seorang itu tawadhu dan tawaduknya karena Allah kecuali Allah Subhanahu wa taala akan mendirikan kedudukan dan derajatnya dan tawaduk itu dalam bahasa orang sekarang ya, disebut dengan diantaranya disebut dengan sebutan low profil maka tawaduk ya, itu adalah tawaduk yang bernilai ibadah yang akan mendapatkan balasan dan memiliki pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala ketika tawaduknya itu lillah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala bukan karena tendensi-tendensi politik, ekonomi atau yang lain. E, kalau orang itu low profil, tawadu karena menjelang pilkada, nah maka ini tentu bukan tawadu lillah. Ya. Maka karena mau pilkada, maka dia kemudian masuk ke gorong-gorong, kemudian duduk di angkringan atau yang lain, ya, maka ini bukan tawadu'a lillah ya, maka itu sia-sia ya wa inna malikul imanawa ya yang didapatkan oleh seseorang tergantung niatnya kalau niatnya dunia dapatnya dunia itu pun kalau dapat ya, itu pun kalau dapat karena tidak tidak mesti dapat <clears throat> Kemudian man lam yarhamun nasa la yarhamhullah siapa yang tidak punya belas kasihan, tidak punya rasa kasihan kepada orang lain yang susah, maka Allah tidak akan menyayanginya. Dan <coughs> dan hadis-hadis yang lainnya yang patut untuk menyela-nyelai zikir seorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidaklah katakanlah kepada seseorang ketika Anda berdialog dengan seseorang maka boroslah menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Seorang muslim hendaknya lisannya adalah lisan yang boros, menyebut nama Allah Subhanahu wa taala dalam semua percakapannya. Ya, oleh karena itu maka maka dicontohkan. Maka ketika Anda berkomunikasi ya, dengan seseorang, bertutur kata dengan seorang, maka ucapkanlah kalimat-kalimat semacam ini agar Anda menjadi orang yang boros dalam menyebut nama Allah. Berikan kepadaku sebagian apa yang Allah berikan kepadamu Eh, munna alayya manallahu alaik eh, berilah kemudian eh, nikmat dan jasa dan bantuan kepadaku semoga Allah memberikan nikmat jasa dan bantuannya kepadamu irham yarhamukallah belas kasihanlah hendaklah engkau berbelas kasihan semoga Allah menyayangimu ketika kita minta supaya diajar ngaji atau kemudian diajari katakanlah alimni mimma alamakallah tolong ajarilah aku sebagian ilmu yang telah Allah berikan kepadamu ketika kita minta maaf maka katakanlah irfir ghafarallahu lak ampuni aku maafkan aku semoga Allah juga memaafkanmu wasi alaina wasallahu alaik ketika Eh, ya, maka demikian juga ucapan berilah kelapangan kepada kami mudah Allah subhanahu wa ta'ala berikan kelapangan kepadamu ketika kita minta tambahan tempo pembayaran utang ya, sudah jatuh tempo namun belum bisa bayar ya, maka kita minta waktu ya, maka katakanlah lapangkanlah kami semoga Allah berikan kelapangan kepadamu tasaddaq innallahi yujzil al mutasaddiqin bersedekahlah sehingga Allah akan berikan balasan dan ganjaran untuk orang-orang yang mau bersedekah eh, ketika dan marah ya, bawahan itu melakukan hal yang tidak menyenangkan ya, anak itu bikin jengkel melakukan hal yang tidak diharapkan maka tolong kalau jengkel ucapkan kalimat semacam kalimat berikut ini Rofarolak, semoga Allah mengampunimu lima sunat kada wa kenapa kamu demikian dan demikian siapa yang nyuruh Nah, ini mau mau marah, namun nyebut nama Allah dulu. Nah, mau marah, mau emosi, nyebut nama Allah terlebih dahulu. Rofarolak, Semoga Allah mengampuni dosa-dosamu. Kenapa kamu begini? Siapa yang nyuruh? Nah, siapa yang nyuruh kamu berbuat demikian dan demikian? Nah, maka bawahnya dimarahi, namun ya Eh, namun ya, mukodimahnya nyebut nama Allah terlebih dahulu maka boros dengan menyebut nama Allah atau sama kemudian ketika emosi tidak senang tidak suka dengan apa yang dilakukan oleh bawahan apa Allahu angka lima faal tagadah semoga Allah memaafkanmu kenapa kamu demikian kenapa kamu berbuat demikian <coughs> Ya, kemudian e, contoh kemudian misalnya kalimat yang lain, ustur satarqallah alaik, tutupi semoga Allah Subhanahu wa taala menutupi dosa-dosamu. Ya, e, boleh jadi seorang tersebut kepergok melakukan satu hal yang jelek, kepergok temannya, ya, maka ya solusinya ya <laughs> ucapkanlah kalimat ini, ustur satarqallah Ya, tolong jangan ceritakan pada siapa-siapa ya, kejelekan saya. Ya, semoga Allah menutupi juga kejelekanmu. Saya akui ini kejelekan. Bukan kemudian ngeles, bukan kemudian menghindar. Ya, namun akui kalau itu kejelekan. Ya. Ya, namun tolong tutupi kejelekan saya, kekurangan saya, keburukan saya. Semoga Allah juga menutupi kejelekan dan keburukanmu di dunia dan di akhirat. Nah, itu malah kemudian uh, boleh jadi malah manjur ya kan daripada kemudian ngeles oh ndak ini ini nggak ngapa-ngapain loh <laughs> padahal itu ngapa-ngapain ya, malah boleh jadi malah orangnya malah cerita-cerita oh saya uh, eh, kok isi anu gini gini gini gini nah, kan kalau kemudian malah terus terang jantan ya, kalau khilaf terjemus dalam kesalahan kan kemudian tolong tutupi keburukanku ya, semoga Allah juga menutupi keburukan dan kekuranganmu di dunia dan di akhirat ya, pakai ya, menyebut nama Allah nah, ya, insya Allah itu lebih berkesan di hati seorang muslim ya, itu, itu keberkahan nama Allah subhanahu wa ta'ala kemudian isfa syafa'allahu fika ya, nabiyuhu atau nabiyuna ya, nabiyuhu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam ya, ketika minta supaya dibantu untuk ngomong kepada pihak-pihak tertentu dalam hal-hal yang baik minimal hal-hal yang tidak haram tolong bantukan ngomong ya, supaya ya, tembus supaya berhasil ya, bahasa Arabnya itu syafaat isfa maka tolong bantukan ngomong beri saya syafaat Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan dirimu orang yang mendapatkan syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kalimat-kalimat baik yang lain yang itu semua membasahkan lidah dan menenangkan hati dan menenangkan perasaan dan menenangkan dari ketakutan. Maka kepada Allah naiklah perkataan-perkataan yang baik dan amal soleh itu pun naik menuju Allah Subhanahu wa taala. Ya, intinya maka di antara adab seorang muslim adalah boros ya, menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Kalau di situ ada kesempatan untuk menyebut nama Allah, maka itu dipakai untuk menyebut nama Allah. Dia bukan hanya sekedar tolong ajari saya, ya, non tolong ajarilah saya sebagian ilmu dan pengetahuan yang Allah berikan kepada anda. Ya, begitu ada kesempatan sedikit saja untuk menyebut nama Allah, maka gunakan itu untuk menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Itu di antara adab seorang muslim. Di adab lisan, ada bertutur kata seorang muslim. Yang ini kalimat adalah kata-kata yang tayyibah, yang baik dan di antara manfaatnya itu adalah menenangkan hati. Ya, menenangkan hati, keberkahan nama Allah Subhanahu wa taala. Barokah dari nama Allah ketika disebutkan maka orang kemudian lebih enggak enak, orang lebih sungkan karena nama Allah Subhanahu wa taala, keberkahan nama Allah Subhanahu wa taala. Orang pun lebih kasihan. Itu keberkahan nama Allah Subhanahu wa taala. Contohnya tadi orang yang kepergok tadi ya, tutupilah, <laughs> tutupilah keburukanku semoga Allah menutupi keburukanmu. Itu lebih lebih terkesan di hati, itu lebih terenyuh bikin hati gimana gitu. Apalagi dengan wajah yang memelas, polos, sudah. Ya, karena memang dah kepergok dan ketahuan. Ya, maka itu lebih kemudian lebih menyentuh di hati. Ya, itu lebih berkesan di hati. Itu adalah barokah ya, nama Allah Subhanahu wa taala karena ya, semuka, Ya Allah namamu itu penuh berkah. Ya Allah, namamu itu penuh dengan kebaikan, menenangkan hati, menenteramkan jiwa, kemudian menenangkan dari ketakutan dan seterusnya. Kemudian uh, adab selanjutnya adalah kutipan firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Baqarah wa qulu lin-nasi husna dan berkatalah kepada semua manusia apapun agamanya apapun sukunya ya, ya, katakanlah kepada mereka perkataan yang baik ya, ini malah kemudian tidak disebutkan ayatnya wahada kaulu uh, e, Rabbina subhanahu wa ta'ala dan kaidah ini kaidah berbicara ini kululina husna adalah firman Allah Subhanahu wa taala ya, di antara eh, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Baqarah. Dan dan yang dimaksud dengan husna perkataan yang baik di sini semua perkataan yang baik. Dan tentu di antara perkataan yang baik adalah ya, amar ma'ruf nahi mungkar. Maka tentang firman Allah qulul linasi husna eh, akan saya bacakan tafsir Al-Qurtubi untuk ayat ini. Eh, Ibnu Abbas mengatakan makna ayat ini "Kululahum la ilaha illallah wa muruhum biha. Katakanlah kepada mereka la ilaha illallah dan perintahkanlah mereka untuk mengucapkan la ilaha illallah. Dan ini adalah salah satu bentuk perkataan yang baik, mengajak orang untuk beriman, mengajak orang untuk bertauhid. Uh, Ibnu Jurat mengatakan katakanlah kepada manusia sidqan perkataan yang jujur dan apa adanya tentang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan janganlah kalian ubah-ubah sifat-sifat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana yang Allah turunkan di Taurat dan Injil. Ya, maka ini berkenaan dengan ngomong sama orang Yahudi dan ini adalah tentu bagian dan diantara bentuk ucapan yang baik. Sufyan Athari mengatakan muruhum bil ma'ruf wanhuhum anil mungkar lakukanlah amar ma'ruf nahi mungkar dan amar ma'ruf nahi mungkar tentu adalah bagian dari perkataan yang baik Abu Ali ya seorang ulama tabi'in mengatakan qululahum at-tayyiba minal qaul nah ini perkataan yang lengkap ini tafsiran yang lengkap kata Abu Ali ya Wakululunasi husna itu maknanya adalah katakanlah kepada mereka perkataan yang tayyib, perkataan yang baik-baik, perkataan yang menyenangkan perkataan yang membahagiakan, perkataan yang menggembirakan. Wajazuhum bi asani ma tuhibuna antujaza bihi. Dan balaslah mereka, sikapilah mereka dengan sikap-sikap yang lebih baik daripada apa yang engkau inginkan, engkau dapatkan dari orang lain. Dan ini semua adalah motivasi untuk berakhlak mulia. atau ini keterangan ini perkataan Al-Qurtubi. Maka ini semua adalah motivasi untuk berakhlak mulia. Fayam barilil insan maka sepatutnya seorang itu hendaklah perkataannya kepada orang lain siapapun dia layinan perkataan yang lembut. Dan ketika dia berkata yang lembut tersebut maka hendaklah dia berikan pada manusia wajah yang mumbasitan, wajah yang ceria, talqan, wajah yang ya, uh, kemudian ceria yang dihiasi dengan senyum yang manis. Dan ini ma'albar wal fajir. Dan perintah ini tertuju untuk semua manusia. Baik dia adalah orang baik-baik ataupun dia orang yang eh, ahlul maksiat. Orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena Allah katakan linnas dan di sini alif lamnya lil jinsiyah. Jadi semua manusia. Katakanlah kepada mereka perkataan yang baik maka hukum asal dalam berkata-kata kepada manusia adalah kata-kata yang baik kata-kata yang menyenangkan kata-kata yang lembut itu hukum asalnya berdasarkan ayat ini yang ini merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan ini perkataan yang baik Allah katakan linnas berikan kepada manusia makanya Al-Qurtubi mengatakan ini berlaku untuk al-bar wal fajir untuk orang yang dia adalah orang yang bertakwa, orang masjid, ya, orang yang suka pengajian atau bahkan teman ngaji, ataupun orang yang jauh dari pengajian, jauh dari masjid, jauh dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala pada dasarnya, hukum asalnya kita bertutur kata yang baik dan lembut yang menyenangkan untuknya. Wasunni wal mubtadi katakanlah kata-kata yang baik dan lembut ini baik dia kepada orang yang cinta dengan sunnah ataupun orang yang gemar dengan bid'ah Ya, katakanlah kepadanya kan itu termasuk anas ya, nah, termasuk anas ya, termasuk manusia tentu min mudahana tanpa kemudian cari muka tanpa tanpa kemudian menunjukkan keridoan terhadap keburukan dan kemaksiatannya wa min ghairi ayatakalam ma'ahu bikalamin yadhunnu annahu yardha madhabahu maka ketika kemudian bicara ngobrol dengan orang yang sesat akibat uh, akidahnya, agamanya, maka berkatalah dengan kata-kata yang baik tanpa muncul statement dan pernyataan bertanya pernyataan yang menyebabkan dia punya sangkaan kalau kita setuju dengan akidah dan keyakinannya. Ya, namun selama bukan kalimat-kalimat semacam itu kata-katalah kata-kata yang baik. Apa kabar? Gimana Pak? Sehat-sehat? Ya Nah, atau kemudian kalimat-kalimat yang lain ngobrol yang renyah ya, ya ngobrol yang akrab ya dengan penuh senyum manis dan seterusnya asalkan kita ya, kalau dia memang orang yang menyimpang rusak akidahnya karena terjumus dalam aliran sesat ya, ya tanpa ada mudahana yaitu kata-kata yang menunjukkan kalau kita seakan-akan sepakat dengan akidahnya, keyakinannya dan penyimpangannya. Di anna Allah Ta'ala qala li Musa wa Harun fakulu fakula lahu qawlan layyina. Di antara dalil yang menguatkan hal ini, bahasanya linnas ini termasuk kepada semua orang, baik dia adalah orang yang bertakwa ataupun orang yang durjana, adalah karena Allah berfirman kepada Nabi Musa dan Nabi Harun alaihi wassalam, berkata-katalah, eh, katakanlah kepada Fir'aun, perkataan yang lembut, perkataan yang menyenangkan, perkataan yang baik. Falqa'il laisa bi afdal min Musa. Ya, maka kita tidaklah lebih mulia daripada Musa. Ya, ya. Wal fajir laisa bi akhbas min Fir'aun. Dan orang yang bejat yang sedang ada di samping kita, di sebelah kita, ya, itu tidaklah lebih bejat daripada Fir'aun. Nah, jadi dia punya kesalahan dalam keyakinan, kesalahan dalam akidah, atau dia orang kafir, ya, dia boleh jadi Nasrani atau non-Muslim yang lain, katakanlah kata-kata yang baik kepadanya. Ya. Nasrani ini tidak lebih bejat daripada Fir'aun. Ya, Nasrani ini sama Fir'aun lebih bejat Fir'aun daripada si Nasrani yang ada di sebelah kita sampai kita di kereta atau di bis atau yang lain, ya, maka katakanlah kepadanya kata-kata yang baik. Ya, dia termasuk anas, wakululin nasi husna. Ya, maka dia termasuk manusia yang Allah perintahkan kita untuk berkata-kata baik kepadanya. Fir'aun lebih bejat daripada ya, orang ini yang boleh jadi samping kita atau sebelah kita. Atau kemudian itu kemudian teman kuliah atau itu kemudian teman kerja. Ya, Fir'aun lebih bejat daripada dia. Namun untuk Fir'aun yang demikian bejat, ya, yang bukan hanya ateis ingkar Tuhan, namun mendeklarasikan dirinya adalah Tuhan. Ya. kalau ateis yang kemudian cuma ingkar Tuhan tanpa mendeklarasikan dirinya Tuhan, ya, kan masih lebih baik daripada Fir'aun. Maka katakanlah kepada untuk Fir'aun saja Allah perintahkan kata-kata yang baik. Apalagi orang yang jeleknya, tidak ada apa-apanya dengan Fir'aun apalagi cuma apalagi kemudian dia seorang muslim cuma beda partai coba beda uh, ustadz yang digemari uh, beda tempat ngaji uh, dan yang lainnya itu lebih mimbabil aula wa aula ingat Fir'aun lebih baik daripada uh, lebih bejat daripada dia dia bejatnya tidak ada apa-apanya dengan Fir'aun namun Allah perintahkan untuk berkata-kata yang lain, yang lembut, yang baik kepada Ya, ya, kepadanya kepada Fir'aun ya, Waqat Allah ta'ala bilayin ma'ahu Meskipun demikian Maka orang yang bejat tersebut Orang yang durhaka tersebut Yang bergelimang maksiat tadi Tidaklah dia lebih busuk daripada Fir'aun Namun Allah perintahkan Musa dan Harun untuk berkata-kata yang lembut kepada Fir'aun Dan di antara praktek salaf adalah cerita yang disampaikan adalah perkataan Tolha bin Umar. Dia berkata kepada Atta, nampaknya Atta bin Abi Robah. Dia berkata kepada Atta, Inna karojulun yastami'u indaka nasun du'ahwa. Wahai Atta, sebenarnya anda adalah seorang yang banyak orang sesat itu duduk di majelis anda. Ya, banyak orang sesat itu hadir di pengajian anda. Ya, maka ya, Wa ana rajulun fi hiddatin dan aku adalah seorang yang semangat. Ya, kemudian fa aqulu lahum ba'dal qali al ghalid. Aku akan katakan kepada mereka, mereka orang yang hadir di majelis Anda yang dia adalah orang-orang yang punya pemahaman yang sesat, aku akan kukatakan dan sebagian perkataan yang keras untuk mereka. Maka apa kata tabi'in Atta bin Abi Rabah? Beliau katakan, la taf'al. Jangan kau lakukan. Jangan begitu. Meskipun dia orang sesat, ya. jangan itu bukan berarti alasan pembenar Anda untuk berkata-kata yang kasar kepadanya. La taf'al. Jangan lakukan. Ya. Yaqulullahu ta'ala kemudian Atta bin Abi Rabah berdalil dengan firman Allah Ta'ala wa qulu linnasi husna. Katakanlah kepada manusia. Dan ini, itu masih manusia. Nah, dia bukan jin, bukan setan. <laughs> Ini cuma orang sesat ya. Manusia sesat, akidahnya rusak akidahnya, rusak agamanya, dia masih manusia, bukan setan. Dan Allah katakan wakulullinasi husna dan berkatalah perkataan yang ya, yang baik kepadanya. Kata Atta, fadakhala fi hadil ayah al-yahud wa nasara. Termasuk manusia itu Yahudi dan Nasrani. Fakaifa bil hanifi. Maka bagaimana dengan seorang muslim yang punya penyimpangan dalam masa akidah? untuk Yahudi dan Nasrani masuk dalam ayat ini. Katakanlah kata-kata yang baik kepadanya. Gimana kalau dia seorang muslim? Meskipun dia punya kesalahan-kesalahan dan hal-hal yang kita tidak sepakat dengannya dalam hal-hal tersebut, maka tidak sepakatnya kita dengan beliau di masalah-masalah tersebut itu bukan alasan pembenar untuk kita berkata-kata yang kasar, yang jelekit, yang kemudian menyakitkan hati.